Orang meninggalkan sholat, dosa besar. Bahkan tadi saya bilang di awal pertemuan, kalau dia tinggalkan sholat itu jahdan, bangkang, kufur. Keluar dari agama. Kalau dia meninggalkan sholat takasulan, malas-malasan, ditakzir tadi. Diingatkan, dimarahi, dihukum. Ya. Baik, kita baca dulu dalil-dalil tentang masalah meninggalkan sholat ini ya. Baru kita masuk nanti penutupan insya Allah masalah tata cara sholat itu sendiri. Kata beliau di sini penulis buku mengangkat firman Allah surah Maryam ayat 59 sampai ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u salata wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna syai'a. Tentu ibu-ibu yang pegang buku ada di ayat yang saya baca di atas ada titik-titik disambung di bawah di footnote ya. Sambungan ayatnya ada di bawah itu. Footnote nomor tiga. Ya. Maka datanglah sesudah mereka orang-orang yang tidak sholat itu efeknya bahayanya adalah akan datang generasi setelah mereka juga yang tidak sholat. Gitu kan. Dan setiap orang yang meninggalkan sholat maka pasti akan mengikuti hawa nafsunya dan mereka kelak akan menemui kesesatan. Nggak ada lagi panduan. Kalau tidak sholat, udah hilang semuanya nih. Sholat ini penenang jiwa. Kecuali orang yang taubat, beriman dan mengerjakan kebaikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak didolimi sedikit pun. Ini dari yang pertama tentang masalah meninggalkan sholat. larangan, ada ancaman. Mereka akan sesat kalau tidak sholat. Kemudian dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 5 bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun maka celakalah bagi orang-orang yang salat yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya lalai jadi dia salat kapan dia mau ya, tadi saya bilang meninggalkan salat secara malas-malesan ya. kemudian ada satu tempat di neraka namanya sakar. Sakar ini tempat untuk menyiksa orang yang tidak sholat. Allah sebutkan dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Al-Muddathir ayat 42 sampai 43. Tentu yang pegang buku bisa lihat di situ. Kalau yang pegang, bukan, belum punya bukunya bisa uh, lihat ya. Uh, apa namanya buka Quran di HP-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam minal musallin apa para malaikat nanti akan tanya mereka orang-orang yang masuk neraka sakar tuh apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakar mereka menjawab kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat jadi jelas ancamannya akan masuk ke dalam neraka Nabi SAW bersabda Al-ahadul ladhi bainana wa bainam tarkus salat eh, Al-ahadul ladhi bainana wa bainam salat Faman tarakah fakat kafar Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Iman dan Ibnu Majah juga dalam kitab Iqamah was Salah was Sunnah fiha. Hakim juga menyebutkan dalam Mustadrak. Ya, dan ini beliau juga mensahihkannya dan Imam Az-Zahabi juga penulis buku kita ini juga mensahihkannya. Yang berbunyi perjanjian yang ada antara kita dengan mereka adalah solat. Maksudnya perbedaan dasar antara kita dengan orang-orang kafir adalah solat. Maka barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Dianggap kafir kalau dia meninggalkan solat secara jahdan tadi. Paksa, enggak saya enggak mau solat. Kemudian juga dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, manfaatathu salatul asri habita amalu. Barang siapa yang luput melaksanakan sholat asar sebagai seba, bentuk pengingkaran ya, maka amal ibadahnya telah gugur. Dihapus amal ibadahnya semua. Ini ruginya gitu kan. Jadi di antara lima waktu sholat ini, sholat yang paling afdol adalah asar. Datang setelahnya subuh dan isya. Datang setelahnya duhur dan maghrib. Baik bukan berarti dulu sama maghrib tuh tidak ada fadilah, ada. Ini lima waktu sholat, tapi kalau kita susun sesuai dengan urutannya maka asar yang paling tinggi. Kemudian baru masuk subuh sama isya. Gitu ya. Kemudian hadis Nabi SAW yang lain, ya ini semua ada disebutkan di footnote-nya, hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman dan juga Abu Daud dalam Kitabul Sunnah, Tirmidzi dalam Kitabul Iman. Kata Nabi SAW, Bainal abdi wa bainal syirki tarkus salat antara seorang hamba dengan kemusyrikan adalah meninggalkan sholat. Hadis yang lain riwayat Imam Ahmad. Juga Al-Mundiri menyebutkan dalam Targhib Tarhib dan beliau mengatakan atau berkata diriwayatkan oleh Ahmad dan Baihaqi dan para perawi-perawi Imam Ahmad semuanya thiqah dapat terpercaya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man taraka salat salat muta'ammidan fakat bariat minhu zimmatullah." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, maka sungguh jaminan Allah telah lepas darinya. Maksudnya jaminan makanan, jaminan minuman. Kita semua ini Ibu-ibu sekalian kalau jaga lima waktu salat, maka dipastikan semua yang kita butuh hari itu dipenuhi sama Allah. Udaranya, cahayanya, makanannya, minumannya Allah kasih semua. Asal jaga waktu lima waktu sholat. Karena dia menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan semuanya. Umar bin Khattab berkata, Ama innahu la hadza fil islami li ahadin adha'as salah. Ketahuilah tidak boleh diberikan kedudukan sedikit pun dalam Islam bagi seseorang yang menyanyiakan atau meninggalkan sholat. Gak boleh ada jabatan, gak boleh dihormatin. Gak sholat, gak bisa. Sampai para ulama mengeluarkan sebuah hukum fikih bahwasanya seorang wanita termasuk udur syar'i cerai sama suaminya kalau suaminya nggak sholat lima waktu masuk dalam udur syar'i dia nggak dilaknat kan perempuan kalau minta cerai tanpa udur syar'i kan dilaknat sama Allah gitu kan jadi masuk dalam syari nya adalah kalau tidak sholat harus diingatin nggak boleh ini nggak boleh memang masalah sholat makanya ibu-ibu itu ajarin anaknya sholat sholat ini sholat jangan main-main Kata Nabi SAW, suruh mereka sholat di umur 7 tahun dan pukul di umur 10 tahun. Gak bisa main-main. Harus. Sholat nomor satu bagi mereka. Dikatakan dalam riwayat yang lain, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-amali tarku kufrun ghairus sholat atau ghairus sholat. Ini disebutkan oleh Abu Hurairah anhu, sahabat Nabi yang mulia. Dahulu Para sahabat Muhammad SAW tidak memandang sesuatu pun dari amal ibadah dalam Islam yang mana meninggalkannya adalah jelas kekufuran kecuali sholat. Nah, ini diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadrak dan juga diriwayatkan oleh Tirmidzi tanpa menyebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Hazm berkata, Ibnu Hazm ini seorang ulama dari dari Spanyol ya, zaman dulu ini um-, ulama muslim setelah syirik mempersekutukan Allah tidak ada dosa yang lebih besar daripada menunda sholat hingga habis waktunya dan membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang benar. Saksi bahasan kita masalah meninggalkan sholat. Punya hadis yang lain juga Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in salahat faqad aflaha wa anja wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Amal yang paling pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya Jika sholatnya bagus maka dia beruntung selamat. Dan sebaliknya jika sholatnya kurang, maka dia gagal dan rugi. Hadis ini dihasankan oleh Imam Tirmidzi. Nabi kita Muhammad SAW memastikan bahwasanya kita atau beliau diperintahkan untuk diperintahkan untuk ya apa namanya e, memerangi orang-orang sampai mereka sholat. Sebagaimana hadis beliau, umir tuan uqatilan nasa hatta Ishadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa in fa'alu dzalika asamu minni wa amwaluhum illa bihaqqil Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Aku bersaksi dari dunia yang berhak disembah kecuali Allah Muhammad adalah hamba juga utusannya. Lalu mereka mendirikan sholat, mereka membayar zakat. Apabila mereka telah melaksanakannya, maka mereka telah eh, melindungi darah dan harta mereka dari bahayaku kecuali disebabkan hak Islam oleh dan perhitungan mereka kembali kepada Allah. Nah. Jadi memang Islam ini diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW untuk disebarin sampai mereka syahadat, sholat dan zakat. Ya. Kalau mereka melakukan maka mereka telah aman. Jadi saksi bahasan berarti ada ancaman orang yang tidak sholat. Kemudian hadis yang lain, tentu saya bacakan semua dalilnya. Saya agak percepat karena sudah mau jam 11 ya. Saya ada acara ceramah lagi tentunya. Saya akan bacakan dalilnya selanjutnya adalah hadis Bukhari Muslim. Anna rajulan qal dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, anna rajulan qal ya Rasulullah ittaqillah. Qala wailaka awalastu ahaqqu ahli al-ardi an yattaqillah an yattaqiyallah. Faqala Khalid bin Walid radhiyallahu anhu ala adribu unukahu ya Rasulullah. Faqala la la'allahu an yakuna yusalli. Bahwasanya seseorang laki-laki pernah berkata kepada Nabi SAW, bertakwalah, takutlah kau kepada Allah. Jadi kalimat ini berat sebenarnya itu dalam bahasa Arab. Jadi seakan-akan kau ini salah gitu loh. Takutlah sama Allah. Maka Nabi SAW sempat marah sama orang itu sambil berkata, ada apa denganmu? Bukankah aku adalah penduduk bumi yang paling berhak untuk takut sama Allah? Aku harus yang paling takut sama Allah. Kenapa harus kamu katakan itu? Maka sahabat Nabi yang lain namanya Khalid bin Walid radhiyallahu berkata, "Ya Rasulullah, boleh saya penggal lehernya orang ini?" Ini ngaco nih masa ngomong gitu. Saya penggal aja ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, jangan barangkali dia termasuk orang yang melaksanakan sholat. Ternyata sholat ini menahan orang dari dibunuh gitu, padahal dia sudah menghina Nabi SAW. Gitu kan. Jadi saking pentingnya sholat itu. Di dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, Man lam yuhafiz ala salati lam yakun lahu nur, wala burhan, wala najah, wa kana yawmal kiamati ma'qarun, wa fir'aun, wa haman, wa ubay bin khalaf. Tapi tentu di sini masih dipersedikan ulama tentang kesohian hadisnya ya. Cuma di sini Imam Ghazali mengangkatnya karena dia penguat saja. Barang siapa yang tidak menjaga sholat maka dia tidak dapat cahaya, bukti yang nyata, maksudnya pertolongan. Dan tidak pula keselamatan dan pada hari kiamat dia bersama Korun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Terakhir ibu-ibu sekalian adalah dari Nabi SAW yang beliau berkata kepada Mu'adz bin Jabal, Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah anna Muhammad abduhu wa rasuluh illa haramallahu ala nar. Tidak ada seorang hamba yang bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian dia juga mengatakan Muhammad adalah utusan Allah, melainkan Allah akan mengharamkan maginya untuk masuk neraka. Maksudnya adalah di sini kata ulama hadis, syahadat ini akan meng, akan mendorong orang untuk melengkapkan rukun Islamnya. Maka setelah itu dia akan kerjakan sholat, dia akan kerjakan zakat, dia akan puasa, dia akan haji, dan kalau dia kerjakan itu dia akan dapat jaminan surga. Kata penutup Imam Zabi, maka orang yang menunda sholat hingga habis waktunya adalah orang yang menanggung dosa besar. Kalau ada orang sengaja undur-undur-undur duhur misalnya, sampai azan asar, oh saya belum sholat nih, baru sholat, itu dosa besar. Tetap dia sholat, tapi tunda-tunda, sampai keluar dari waktunya, ini sudah dosa besar. Dan orang yang meninggalkan sholat secara total, yakni satu sholat saja, sengaja nggak mau sholat subuh, nggak mau, sholat, maka dia adalah seseorang, ya, dia seperti orang yang berzina dan mencuri, karena meninggalkan setiap sholat atau menundanya hingga tidak sempat mengerjakannya adalah satu dosa besar. Jika seorang melakukan itu berulang kali, maka dirinya adalah termasuk orang-orang yang gemar melakukan dosa-dosa besar, kecuali apabila dia bertaubat dan jika terus-menerus meninggalkan sholat, maka dia termasuk di antara orang-orang yang merugi dan celaka serta durjana. Dalam arti kata bisa masuk sama pada tingkat kekufuran kalau orang-orang itu terus memungkiri masalah sholat.